Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nattaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Babu i'rabil af'al. Kita masuk kepada bab yang baru. Telah selesai dari kita pembahasan tentang bab al-mahfud il idhafah ataupun secara umum bab tentang al-mahfudat minal asma. Sekarang kita masuk kepada bab i'rabil af'al. Bab tentang i'rabnya fi'il fi'il. Qala al-musannif rahmatullahi taala alaih. <clears throat> Babu i'rabil af'al. <clears throat> Bab i'rabnya af'al. Alif lam di sini yang ada pada al-af'al adalah lil 'ahd lil'ad zihni sesuatu untuk sesuatu yang sudah diketahui di benak kita yaitu fi'il fi'il apa? mudhari' karena fi'il madhi dan fi'il amr itu mabniyani keduanya mabni <coughs> taqaddama anna al-fi'la thalathatu anwa'in telah lewat bahwasanya fi'il itu ada tiga macam madin wa amrun wa mudhari'un. Fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari'. Wa anna al-madhiya wal amru wa anna al-madhiya wal amru mabniyani dan bahwasanya fi'il madhi dan fi'il amr itu keduanya dimabnikan. Wa annal min al af'ali huwa al-mudhari'u dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il-fi'il hanyalah fi'il mudhari'. Tapi dengan syarat yang sudah kita lewatkan pembahasannya. Idza lam yattasil bi nunil inas apabila tidak bersambung dengan nun al inas karena fil mudhari kalau sudah bersambung dengan apa nunul inas maka dia mabni di atas apa sukun seperti apa contohnya masih ingat wal walidatu yurdi'na mabni di atas sukun wala nunu taukid al mubashirah tidak pula bersambung dengan fi'il mudhari nun taukid yang mubasyirah menempel langsung dengan akhir fi'il mudhari. Ya. Apa contohnya? Yang mengumpulkan dua nun taukid sekaligus, khafifah dan thaqilah. Hah? Ya. La yusjananna wa la Minosohirin Itu mengumpulkan dua nun taukid sekaligus. Yang pertama sakilah layu yusjananna, yang kedua khafifah walayakunan la yakunan Maka dia mabni fil mudhari yang bersambung dengan nun taukid khafifah ataupun sakilah yang mubasyirah. Ya. Tanpa ada penghalang antara nun dengan akhir huruf fi'il mudhari. Kalau ada penghalang yang menghalangi antara nun ya khaf uh, nun taukid khafif atau thaqilah seperti domir maka dia mu'rab wa anna al-fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab thalathatun dan bahwasanya fi'il fi'il mudhari' dimasuki min anwa'il i'rab dari macam-macam i'rab itu tiga saja. Macam i'rab ada berapa? Masih ingat? Ada empat. Yang pertama rafa, nasab, jazm jar. Ya, di sini disebutkan bahwasanya fi'il mudhari yadkhuluhu min anwa'il i'rab thalathatun. Dimasuki dari empat macam i'rab tadi oleh tiga macam saja. Ar-rafa' wal nasab wal jazm. Rafa', nasab dan jazm. Tidak ada di sana apa? Jar. Idza ulima dzalik fal i'rabu khasun bil mudhari'. Jika hal ini diketahui bahwa maka I'rab itu adalah khusus bagi fil mudhari wa huwa marfu'un abada dan fil mudhari hukumnya marfu' senantiasa. Selalu marfu' hatta yadkhul alaihi nasib sampai dimasuki oleh penasab. Amil yang menasobkan. Nasib di situ sifat. Amil nasib, amil yang menasobkan. Fayansibuh sehingga penasab ini merubahnya dari rofa menjadi nasab. Fayansibuh Awal jazim fajzimuh ataupun sampai dimasuki fil mudhari tadi oleh penjazm sehingga dia pun menjazmkannya setelah sebelumnya marfu. Nahu contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ada dua fi'il yang marfu na'budu dengan nasta'inu. ya rabnya iya dhamir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam. Ya, iya dhamir munfasil boleh boleh dikatakan mabni ala sukun. Ya fi mahalli nasbin maf'ulun muqaddam al-kaf harful khitab la mahalla lahu min al-i'rab. Na'budu al-mudhari al-marfu li نعبد 'an مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وفعله مستتر فيه وجوبا تقديره نحن إياك وإياك سامع ربنا وهو حرف عطف إياك يا ربنا iyyaka nasta'in seperti seperti iyyaka na'budu. Ini sudah lewat ya. Beberapa pembahasan terkait dengan ini. Wan sibu kisman. Penasob-penasob itu ada dua macam. Kismun yang sibu binafsih wa yang sibu bi an mudmaratan ba'dah. Penasob-penasob fi'il ada dua macam. Macam yang pertama yang menasobkan dengan sendirinya. Dan yang kedua macam yang dia menasobkan dengan bantuan an mudmarah ba'daha an yang disembunyikan setelahnya dan yang dimaksud dengan an di sini adalah an masdariyah ya selain dia nasibah an ini menasobkan juga masdariyah melebur dengan fiil yang setelahnya menjadi masdar Dan an itu adalah pemubab an-nawasib. Ya. Induk babnya penasob itu an. Sehingga dia an ini bisa beramal. Ya. Baik dalam kondisi tampak ataupun disembunyikan. Bisa dia masuk kepada fiil yang mutasarif secara mutlak. Fiil yang mutasarif bisa dimasuki oleh an secara mutlak dia bisa menasobkannya mu'arabnya lafzan berarti secara lafaz ataupun dia juga bisa menasobkannya mabni tapi mahallan hanya pada mahal saja kalau yang dimasuki adalah fil yang mabni <clears throat> ya robnya mahalli ya, ya rob ada yang lafzi ya ada yang apa takdiri ada yang mahalli keluar dari an masariyah an yang lain karena di sana ada beberapa an. Yang sedang kita bahas adalah an masariyah an nasibah. Ya, keluar dengan ucapan kita an masariyah an yang lain seperti an mukhaffafah min Ya, sudah pernah kita lewatkan. Kalau an mukhaffafah min tidak menasobkan fi'il mudhari. Beda amalannya. Ya, seperti anak yang musaqalah anna yang ditasydid. Alima an sayakunu. Ya. Alla yarji'u ilaihim. Ini an-an yang ada dalam contoh ini seperti tadi. Aliman sayakunu. Alla yarji'u ilaihim. Qawlan itu an apa? Mukhaffafah min Isimnya bamirsaan itu mah eh, jumlah yang setelahnya adalah khobarnya. Beda ya. Jadi keluar dengan al-masariyah, al muhaffafah. Ini juga nanti akan ada bahasanya. Juga an-mufassirah. An-mufassirah adalah an yang bermana ai. An yang menafsirkan. Yang bermana apa? Ai. Contohnya fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka kami wahyukan kepada Nabi Nuh Anisnail fulk yakni isnail fulk buatlah perahu ya. apa sih an al mufassirah an al mufassirah adalah an yang didahului oleh jumlah ya. an yang didahului oleh jumlah yang pada jumlah itu ada maknanya qaul makna ucapan tapi tidak ada huruf-huruf qaul yang enggak ada hanya di dalamnya ada makna qaul. Seperti fauhayna ilahi anisna'il fulka. Maka kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Wahyu kan ada makna qaul. Isi ucapan wahyu itu kan. Tapi tidak ada. lafaz qaulnya enggak ada. Tapi makna qaul itu ucapan ada pada iha wahyu. Datang setelah ini an maka dia dikatakan sebagai an tafsiriyah. Jadi an an tafsiriyah ataupun an al mufassirah adalah an yang didahului oleh jumlah yang pada jumlah tersebut ada makna al-qaul bukan huruf-hurufnya maknanya seperti au al-wahyu itu kan ada makna qaul tapi tidak ada huruf qaulnya qaf alif dan lamnya nggak ada <coughs> ini juga banyak contoh-contohnya ya. <coughs> kemudian kalau ada hmm. Kalau ada an didahului oleh jumlah ataupun an didahului oleh sesuatu yang mengandungi makna kaul. Kalau ada an yang didahului ya oleh sesuatu yang mengandungi makna makna kaul tapi bukan jumlah bentuknya. Maka annya dibawa kepada maknaan mukhaffafah min tsaqilah seperti wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada an. Sebelumnya ada ucapan yang mengandungi mana kol da'wa doa kan termasuk mengandungi makna kaul kan ucapan tapi bukan jumlah sebelumnya akhir dakwah mudhamatu filaih maka annya di situ adalah an mufassirah apa an mukhaffafah min tsaqilah isimnya domir sya'an an annahu maknanya alhamdulillah khabarnya kemudian juga keluar dari an al-masariyah an zaidah an tambahan kapan itu dikatakan an sebagai an tambahan yaitu an yang datang setelah lama bermakna hin lama al-hiniyah lama yang maknanya hin ketika Ya, falamma anja al bashiru al Qahu ala wajhi surat Yusuf. Falamma anja al bashiru Qahu ala wajhi. Ketika mananya falamma di sini hina. Ketika datang al bashir pemberi kabar berita al Qahu ala wajhi maka dia pun pembawa kabar berita ini melemparkan ke wajah bapaknya Nabi Yakub pakaiannya Yusuf. Fartadda basira maka dia pun kembali melihat Adaan di sini datang setelah lama hiniyah. Lama dengan mana hin. Ya, ketika. Maka annya dibawa kepada an zaidah ataupun dalam ayat Al-Qur'an dikatakan taukid ataupun silah. Nah itu. Jadi yang dimaukan dengan kisem yang pertama yang menasobkan ya dengan bantuan al-mudmarah yang dimaksud dengan an di sini adalah an masdariyah an-nasibah bukan an apa al-mufassirah bukan pula an az-zaidah bukan pula an al muhaffafah minasakila keluar darinya tiga an yang lain ya dibedakan ya kalau ada an ada al-mufassirah kalau al-mufassirah datang setelah jumlah yang mengandungi makna ucapan makna kaul Iya, Bukan huruf-huruf kaulnya, kaf, alif dan lam ataupun iya, kola, bukan huruf-hurufnya kaul. Kemudian kalau ada an yang sebelumnya ada makna kaul tapi bukan jumlah ya tapi mufrad maka dia hanya mukhaffafa min kalau an zaidah tadi yang datang setelah lama ya Nanti insya Allah mungkin ada ya dibahas pada tempat setelahnya. <coughs> Kemudian juga ya, masih sana ada yang lain ya. Dari an tem, dari tempat an zaidah seperti yang masuk kepada ataupun an yang masuk pada kaf tashbih ya seperti kan dhobyatin ta'tu ila wariqis salam ya kan kaan dhobyatin itu hanya zaidah an yang menengah-nengahi antara kaf domir apa huruf jar kaf dengan isimnya kaan dhobyatin di tengah-tengah hikaf dengan isim majrunya oleh an maka annya adalah an apa Zaidah. Ya. Ataupun yang menengah-nengahi antara sumpah. Uqsimu billahi an lau ya'tini. Annya di situ tambahan saja. Uqsimu billahi an lau ya'tini. <coughs> Uqsimu billahi an lau ya'tini. Zaidun la ukrimannah. Ya. Solangi fan nawasim qisman. Penasob ada dua macam. Yang pertama yang menasobkan dengan sendirinya, yang kedua yang menasobkan dengan an mubmarah setelahnya. Fal awalu yang pertama arbaatun, ada empat. Yang menasobkan dengan sendirinya ada empat. Ahaduhaan yang pertama an. Ya. In lam tasbiq atau in lam tusbaq bi ilmin wala dhannin apabila an tidak didahului oleh ilm tidak pula didahului oleh von ya, yang dimaksud bukan hanya lafaz ilm ataupun lafaz von tapi yang mengandungi makna ilm dan von ya bukan terbatas pada apa lafaz ilm ataupun apa lafaz von tapi yang semakna dengan al ilm dan al von Kenapa tidak boleh? Ya. An di sini didahului oleh ilm dan don karena an yang menasobkan itu adalah alamul istiqbal tanda istiqbal tanda bahwasanya fi'il mudhari yang setelahnya lil mustaqbal untuk masa yang akan datang dan perkara yang berkait dengan masa yang akan datang yaitu tidak diketahui, tidak bisa dipastikan. Ya kecuali khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, seperti yang mengatakan sa'akhruju ghadan ila suqi. Ya belum tentu. Ya. Sedangkan al-ilm kan menunjukkan kepastian. Sehingga bertentangan gitu, nggak bisa. Tidak pula datang setelah von yang vonnya di sini von yang muakkad dugaan yang kuat yang lebih besar kemungkinan tepatnya benarnya ya sebelum kita baca ada beberapa tambahan lagi yaitu bahwasanya an al masdariyah an al masdariyah itu jatuh pada dua tempat anal masariyah jatuh pada dua tempat. Yang pertama setelah lafaz yang menunjukkan setelah lafaz yang menunjukkan makna selain keyakinan. Ya, datangnya an setelah lafaz yang menunjukkan makna selain keyakinan. Dan dia i'rabnya bisa rofa sebagai fa'il contohnya i'rabnya ya bisa datang sebagai fa'il contohnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah belumkah datang ya bagi kaum mukminin ya saatnya untuk khusyuk ya condong hati-hati mereka kepada berzikir kepada Allah di sini i'rabnya ya an takhsha sebagai apa fa'il ya dan terjadinya an bukan setelah lafaz yang mengandungi mana yakin. Tidak. Alam yakni yakni datang. Bukan af'alul yakin ataupun fiil yang mengandungi makna keyakinan. Ya, dan di sini an di'rab sebagai fa'il. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum. Atau kadang dia i'rabnya pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Contohnya yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki keringanan atas kalian. Di sini juga an datang pada lafaz yuridu dan yuridu tidak mengandungi makna keyakinan. Maka annya di sini menasabkan. Dan mahalnya an yukhaffifa ankum masdar muawwal dari an yang setelahnya adalah nasab sebagai maful dari yuridu. <coughs> Tempatnya kedua dari an. Kalau tadi setelah apa? lafaz yang tidak menunjukkan kepada al-yakin. Yang kedua, antaqa fil tidak. Dia datang di permulaan jumlah sebagai mubtada. Contohnya, wa antasumu khairul lakum. Tidak ada di sini sesuatu pun yang mendahului an. Karena an di sini i'rabnya mubtada. Jadi satu-satu, setelah itu masdar muawal min an wa ma ba'daha fi mahali rafin mubtada khairun Ya. Nah kita baca. Fal awwalu arba'atun. Macam yang pertama dari penasob ada empat. Yang pertamaan dengan syarat lam tusbak bi ilmin, tidak didahului oleh ilm ataupun yang semakna dengan ilm. Yang menunjukkan keyakinan, kepastian. Wala dhannin, tidak pula didahului oleh dhon, yaitu dugaan kuat dan yang semakna dengannya hasiba ya seperti hasiba dan yang lainnya contoh yuridullahu ay yukhaffifa ankum yuridullahu ay yukhaffifa ankum an yukhaffifa di sini an menasabkan yukhaffifa ya rabbnya yuridu fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu rafi' dhamma akhirih Allah fa'il an harf masdarin wa nasbin يخفف إلى an wa بأن nasbi fatu akhirih wal masdar muawwal min an wa ma ba'daha maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Takdirnya apa? Eh? Khaffafa yukhaffif masdarnya apa? Takhfif. Ya, yuridullahu takhfif ankum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, an harfu masdarin wa nasbin. لأن تصوموا في المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وعلامة رفي ضم آخره lakum jar majrur muta'aliknya dengan khair. Hmm. Ini jelas insyaallah. Kemudian fa in sabaqat bi ilm, ya sudah nantilah. Masih pembahasan tentang an ya, yang pertama ini baru. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya menasob ada dua macam. Yang pertama menasobkan dengan sendirinya, yang kedua yang menasobkan dengan bantuan an yang disembunyikan. Yang pertama yang dia menasobkan dengan sendirinya ada empat. Baru kita ambil yang pertama yaitu an dengan syarat agar an tidak didahului dengan ilm. Ya, lafaz ilm ataupun yang semakna dengan ilm dari apa yang menunjukkan kepada kepastian ataupun keyakinan tidak pula menunjukkan ataupun tidak pula dituji dahulu oleh sesuatu yang menunjukkan kepada dugaan yang kuat. Sayyidhonna ataupun hasiba. Ya. Dan di Arab, masdar mu'awal dari an dengan istilahnya sesuai dengan apa? Mahal di dalam Arabnya. Kalau di awal jumlah sebagai mubtada, kalau jatuh setelah fi'il yang e, mabnil ma'lum sebagai fa'il, atau datang setelah fi'il fa'il maka sebagai maf'ul dan seterusnya. Atau kemasukan huruf jar berarti dia sebagai isim yang majrur. Wallahu a'lam. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.